melanjutkan pembahasan berikutnya barakallahu fikum wa hafizakumullah masih syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala syarah enam untuk permasalahan yang kedua daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah yaitu bahwasannya mereka bercerai-berai dalam agama mereka mereka saling ta'assub saling fanatik enam berkelompok-kelompok masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya dan masing-masing kelompok membela kelompoknya. Namun kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok-kelompok enam yang dibangun di atas kebatilan, yang dibangun di atas hawa nafsu, kebodohan dan yang semisalnya. Kata beliau di sini hadza ma qassahu alaina min halati ahli jahiliyah. Inilah nah perkara-perkara yang telah dikisahkan kepada kita tentang keadaan penduduk atau orang-orang jahiliyah annahum bahwasanya mereka Farraqu dinahum wa kanu syi'an. Mereka bercerai-berai. Nah, mereka berselisih pada agama mereka. Bercerai-berai pada agama mereka. Wa kanu syi'an dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok nah mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka. Itulah hizbiyun, hizbiyah, Hizbiyun lah hizbiyah. Hizbiyun mereka adalah orang-orang hizbiyun yang mereka memiliki pemikiran hizbiyah. Nah berkelompok-kelompok di atas kebatilan, saling membela di atas kebatilan, di atas hawa nafsu, di atas kebodohan. Nauzubillah min dzalik. Tsumma nahana 'an dzalik kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang tentang keadaan demikian atau keadaan tersebut. Nahana an natashabbaha bihim. Allah Subhanahu wa taala melarang kita Naam untuk menyerupai mereka. Jadi jangan sampai kita menyerupai perbuatan-perbuatan jahiliyah, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, baik dari sisi ucapan maupun pakaian maupun barakallahu fikum gaya dan semisalnya. Dan jangan sampai kita menyerupai sedikit pun dengan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk mereka. Nauzubillah min dzalik. Thumma amarna bil i'tisam bi kitabihi alladhi huwa amanun min al ikhtilaf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita semuanya untuk senantiasa berpegang teguh bersatu Enam, berpegang teguh dengan kitabnya. Alladhi huwa amanun. Yang mana itu merupakan keamanan. Minal ikhtilaf. Dari perselisihan. Wa amanun. Dan keamanan. Minal niza'i wal halak. Keamanan dari perselisihan, pertikaian, dan juga kebinasaan. Fala najata illa bil i'tisam kitabillahi jalla wa ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sahih kata beliau maka tidak ada keselamatan kecuali berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Falana jata kata beliau perhatikan di situ. Falana jata illa bil i'tisami bi kitabillahi jalla wa ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. tidak ada keselamatan, tidak ada keberuntungan kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Naam. kecuali berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Imam Malik Imam Darul Hijrah Abu Abdullah Malik bin Anas beliau mengatakan man aradan najata barang siapa yang ingin Nah, barakallahu fikum keselamatan alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wajib atas dirinya yang menginginkan keselamatan maka wajib atas dirinya berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Harawi dalam kitab beliau Damul Kalam wa Ahli. Nah, barakallahu fikum. Man aradan najata, kata beliau, kata Imam Malik, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah, Beliau mengatakan man aradan najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin nam keselamatan maka hendaknya dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Berkata Imam Zuhri, Muhammad Muslim Az-Zuhri, imamun nam Beliau adalah seorang imam. Beliau mengatakan al-i'tisamu bi sunnati najatun. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah najah, adalah keselamatan. Fal ilmu yukbadu qabdan sari'an kata beliau. Ilmu itu akan dicabut dengan pencabutan yang sangat cepat. Kata beliau apa? Fanashul ilmi sabatu dunya din Maka menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu itu merupakan kekokohan agama dan dunia, dunia dan agama. Nah, wa fi dhahabil ilmi dhahabu kulli. Dan hilangnya ilmu, hilang kekokohan dunia dan agama semuanya. Nah, barakallahu fikum wa Maka jangan sampai kita bercerai-berai. Kita bersatu, harus senantiasa bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah, ahlu sunnah wal jamaah sabitin. Jangan sampai kita bercerai-berai. Kita ya nah barakallahu fikum wa habibakumullah. Kita ini sudah kalau kita perhatikan, kita perhatikan kita paling sedikit di antara orang-orang hizbiyin mereka banyak sekali, namun jangan kita tertipu dengan banyaknya pengikut atau banyaknya kelompok, bukan. Tapi sandaran patokan kita adalah apa? Bukan banyak sedikitnya, namun sandaran pedoman kita, patokan kita dilihat dari Al-Quran was sunnah itu. Berpegang teguh dengan Al-Quran was sunnah bifahmi salafil ummah. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kata beliau di sini, Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Ta'ala berfirman, Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah seluruhnya. Dan jangan bercerai-berai. Tali Allah itu apa tali Allah? Tali Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Naam. Kita diperintahkan untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Fa ahlul jahiliyati mutafarriquna fi dinihim. Maka orang-orang penduduk jahiliyah atau orang-orang nah barakallahu fikum yang mereka berada di zaman jahiliyah mutafarriquna, mereka bercerai-berai, mereka berselisih fi dinihim dalam agama mereka. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu hisbin bima ladaihim farihun." Masing-masing kelompok mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing partai. Jadi jangan sampai kita membuat partai-partai, membuat kelompok-kelompok sesat, membuat apa barakallahu fikum bersatu berkumpul di atas kebatilan. Jangan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang apa? nambah barakallahu fikum membuat kelompok tersendiri, hizbiyah dan semisalnya barakallahu fikum. Naam, naudzubillah min dzalik. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam, jami'an masruruna bimadhhabih. Mereka bangga, senang dengan madhab mereka Adapun kita al sunnah wal jamaah tidaklah kita nah barakallahu fikum memegang atau mengikuti madhab tertentu. Kita tidak mengikuti madhab Nah, Imam Malik tidak pula madhab Imam Ahmad, tidak pula madhab Imam Syafi'i, tidak pula madhab Abu Hanifah. Namun yang kita ikuti adalah Al-Quran dan Sunnah. Selama pendapatnya, nah, eh, para a'immah al-arba'ah, nah, eh, para al-a'immah al-arba'ah, selama pendapat mereka nah barakallahu fikum bersumber atau mencocoki Al-Qur'an Sunnah maka kita ambil. Nah barakallahu fikum bukan semata-mata kita taklid atau bukan semata-mata kita bermadhab. Madhab kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang nah barakallahu fikum pemimpinnya adalah langsung Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah barakallahu fikum madhab kita adalah ahlus sunnah wal jamaah Ahlus sunnah dikatakan ahlus sunnah kenapa? Karena orang tersebut senantiasa atau karena nah barakallahu fikum senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah wal jamaah karena senantiasa bersatu berkumpul di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah nah barakallahu berikutnya kata beliau di sini Masruruna bi madhabihim wa in kana batilan. Mereka bangga dengan madhab mereka walaupun di atas kebatilan. Walaupun madhab mereka berada di atas kebatilan. naudzubillah Nah, bangga dengan kebatilan itu hati-hati. Karena kebatilan itu dimanapun berada pasti akan hancur. Kul ja'al haqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah sungguh telah datang kebenaran dan hancurlah. Nama atau sirnalah kebatilan dan memang seperti itu bahwasanya kebatilan pasti akan hancur. Nah, barakallahu fikum. Qul ja'al haqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa kebatilan pasti akan hancur. Nah, barakallahu fikum. Dan al-haq barakallahu fikum, jangan merasa aman dari fitnah, jangan merasa diri kita sudah maksum dengan nah diri kita masih terbawa terkadang keliru terkadang benar barakallahu fikum seperti itu sehingga kita harus berusaha semaksimal mungkin menjaga keistiqomahan menjaga hidayah taufik yang Allah telah berikan kepada kita semuanya barakallahu fikum seperti itu na'am kemudian berikutnya barakallahu fikum wa hafizakumullah na'am jadi ahlul hak itu senantiasa ditolong dan juga senantiasa diuji diuji dari kalangan apa Nah, Allah Subhanahu wa taala menguji orang yang yang memegang kebenaran Nah, mungkin diuji dengan ucapan, diuji dengan gangguan, rintangan, halangan, cacian, makian dan semisalnya, dengan perbuatan pukulan, pengusiran dan semisalnya, sabar. Nah, isbiru ya ikhwanana ahli sunnah wal jamaah, sabitin fi kulli makan wa fi zaman. Bersabarlah kalian semuanya. Nah, barakallahu fikum ikhwanana ahli sunnah wal jamaah sabitin yang senantiasa kokoh di atas Al-Quran sunnah bersabarlah kalian semuanya dimanapun kalian berada di zaman yang manapun kalian berada barakallahu fikum bersabar karena orang yang bersabar di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah nah barakallahu fikum bersabar di atas al-haq bersabar di atas agama yang benar maka dipermisalkan seperti orang yang menggenggam bara api sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang sahih hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Anas Malik radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda Ya'ti an nasi zamanun as-sabiru fihi 'ala dinih kal qabid 'ala jamri. Akan datang di hadapan manusia suatu zaman yang mana orang yang berpegang teguh, bersabar di atas agamanya di hadapan mereka bagaikan orang yang menggenggam bara api. Nah, barakallahu fikum. Berkata Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, rahimahullah taala beliau mengatakan al muttabil sunnah kal qabid al jamri. Orang yang mengikuti sunnah bagaikan orang yang menggenggam bara api. Sehingga usahakan semaksimal mungkin kita senantiasa berpegang teguh, memegang nah, dengan erat Nah, Al-Quran Sunnah jangan sampai pudar, jangan sampai luntur, jangan sampai kita tinggalkan. Nabi kita Muhammad SAW. Nah, barakallahu fikum bersabda, Abdu alaiha bin nawajid Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian Karena gigitan dengan gigi geraham itu sangat kuat Dibanding gigi seri Atau dibanding gigi taring Ini menunjukkan bahasanya perintah Rasulullah Agar kita senantiasa berpegang teguh Dengan Al-Quran dan sunnah Dengan sekuat mungkin Barakallahu fikum Naam Berikutnya kata beliau di sini Wa kadzalika kanu mutafarriqina fi siyasati dunyahum. Demikian juga mereka bercerai-berai Nah, dalam dalam masalah politik dunia mereka. Dalam masalah politik dunia mereka, mereka sudah berserai berai Nah, barakallahu fikum mereka berselisih. Lianna man doya din doya dunya dikarenakan barang siapa yang menyanyiakan agama niscaya dunia pun akan sia-sia. Karena agama itulah yang akan bisa menggiring seorang untuk Nah barakallahu fikum hidup di dunia. Kalau hidup di dunia tanpa agama maka tidak ada barokahnya. Ma'asa dunia dunya wa din idza istana. La barakallahu adunya bila dini. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau seandainya agama dan dunia itu bisa bersatu. Nah, alangkah indahnya kalau seandainya agama, nah barakallahu fikum dan dunia bisa bersatu. La barakallahu din bila dunia Tidak ada barakahnya agama tanpa Nah, tidak ada barokahnya dunia tanpa agama. Barakallahu fikum. Jadi usahakan semaksimal mungkin nah kita memperbaiki agama kita, memperbaiki memperbaiki manhaj kita, memperbaiki akidah kita dengan akidah yang benar, dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan agama Islam. Barakallahu fikum agar dunia kita senantiasa diberkahi. Fakanu fid dunya hum mutafarriqina Nah, kata beliau di sini, fakanu fid dunya hum mutafarriqina la yajma'uhum jama'atun Nah, perhatikan ini. Dahulu mereka di dunia mereka dalam artian perkara dunia mereka, mereka bercerai-berai, mereka berselisih. Nah, eh, jadi tidak bisa mengumpulkan mereka eh, sekelompok atau jamaah itu nggak bisa. Balkullu luka bahkan masing-masing kabilah, masing-masing marga tahkumu nafsaha binafsiha. Masing-masing menghukumi diri. Paham? Masing-masing menghukumi naam dirinya dengan sendirinya. Wa kullu kabilatin tastabihu dima'al kabilah. Dan masing-masing kabilah, masing-masing suku atau marga, nam mereka menghalalkan membolehkan darahnya kabilah yang lain atau marga atau suku yang lain. Wa amwala dan juga menghalalkan enam barakallahu fikum harta yang lainnya. Seperti ini keadaannya, bilah ya, ketika tidak dibangun di atas agama yang benar, tidak dibangun dari sandaran yang kokoh yaitu Al-Qur'an sunnah, nah barakallahu fikum tidak tidak dibangun di atas ajaran atau syariat Allah dan Rasulnya,